kota Madinah menuju tanah air karena ada urusan-urusan yang tertunda. dan saya datang ke sini hanya sebagai ban serep ya. E, kebetulan e, mobil yang beliau bawa itu mobil yang sangat berat, mobil liberal. Sementara ban serep saya mungkin ban serep mobil murahan. Oleh karenanya saya harap ikhwah bersabar karena materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang tauhid alat asma sifat bukan tentang masalah liberal. Karena pembahasan tentang liberal butuh disiplin ilmu tersendiri butuh persiapan yang matang, butuh mengenal tentang syubhatul qaum dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka dan bagaimana membantah dengan bantahan yang ilmiah. E, kebetulan saya tidak cukup waktu untuk membaca itu semua. Ya. Paling tidak itu butuh satu minggu minimal untuk bisa mempelajari dengan baik. Sementara panitia mengundang saya baru-baru saja ya, satu atau dua hari yang yang lalu. Oleh karena itu saya mohon maaf dengan uh, memaham apa dan mohonlah sebesar-besarnya kepada ikhwan sekalian. Dan sekarang saya mengajak ikhwan sekalian untuk bersabar kita bahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Ya. Yang bahasan kita kali ini adalah tentang muqaddimah, yaitu pengantar tentang tauhid al-asma wa sifat. Ikhwani fillah azan Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperhatikan tegang dia. Ya. Saya ulang ikhwan fillah tanya ulang ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia dengan dua tujuan yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan juga dalam rangka untuk agar manusia mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, untuk mentauhidkan. Ini semua kita sudah tahu. Ada tujuan yang kedua menciptakan semesta ini, yaitu apa? Agar kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat al talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tujuh langit dan juga telah menciptakan bumi yang semisalnya. Ya tanazzalu amru bainahun. Perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu wahai para manusia, agar kalian tahu bahwasanya anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Dan agar kalian tahu bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini penekanan terhadap tauhid al-asma wa sifat. Dan di antara penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia agar kita manusia tahu tentang sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat tadi, Allah menciptakan langit dan bumi agar kita tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya kalau kita buka Al-Quran, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan i'lamu, lita'lamu, fa'lamu, ketahuilah, ketahuilah. Dalam ayat seperti ini banyak. I'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat seperti ini banyak. Fa'lamu anna Allah ya, Ghaniyun Hamid. Atau semakna dengan ayat ini. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat, Maha Mendengar. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, mengetahui apa yang apa yang ada dalam dada kalian maka berhati hati Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mempelajari tauhid dalam semua sifat untuk mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Agung agar kita tumbuh dalam hati kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berusaha atau menyampaikan mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Misalnya seperti sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Dan langit-langit langit-langit seluruhnya terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah jelaskan bagaimana sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi seluruhnya pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit-langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apa namanya merenungkan hal ini, Tentunya akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Contohnya juga misalnya seperti sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai." Bahwasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, "Wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa Ya Allah, sungguhnya ya, ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengenalkan sifat-sifatnya kepada kita dalam Al-Quran. Dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Eh, apa? Allah wa huwa sami'ul basir. Wa huwa sami'ul alim. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan uh, sifat rahmat, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, tatkala ada seorang wanita yang sedang mencari uh, anaknya, karena anaknya tadi hilang. Tatkala dia mendapati anaknya, maka dia segera menyusui anaknya tadi, kemudian memeluk anaknya tadi, sambil berlinang air mata karena kerinduan yang dia lepaskan. Rasa sayang nampak dari sang ibu karena anaknya telah hilang kemudian dia temukan anak tersebut. Rasulullah SAW ketika itu di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Atarawna anna hadihi talidatun waladaha bin nar. Wahai para sahabatku, apakah kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Ibu yang modelnya seperti ini, yang tak kalah memeluk anaknya sambil berlina air mata, tentunya sangat sayang kepada sang anak. Bagaimana dia melemparkan anaknya ke dalam hati? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lallahu arham min hadhihi, lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Gimana habiskannya ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu tadi terhadap anaknya. Ini Rasulullah mencoba takribul faham, mendekatkan pemahaman pada kita. Bahwasanya ingatlah wahai manusia, kaum muslimin, bahwasanya kalian itu memiliki Rob memiliki Tuhan yang menciptakan kalian, yang lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Namun apakah kita meyakini hal itu? Apakah kita bersusun kepada Allah? Ataukah sebaliknya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya lagi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat Allah atau Allah itu maha menerima taubat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahiyatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira daripada kondisi salah seorang kalian ya yang berada di tengah padang pasir bersama dengan ontanya wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu dan bekalnya berada di pada ontanya tersebut minumnya makanannya berada pada onta tersebut fanfalatat minhu tiba-tiba onta tadi lari ucul ya kalau bahasa Jawa ucul lepas maka bagaimana dia pun tatkala onta yang bawa bekalnya lari maka orang ini pun putus asa dan dia pasrah menunggu kematian menjemputnya. Maka dia pun pergi ke sebuah pohon kemudian berbaring di bawah naungan sebuah pohon buat ayida min rahilatihi. Dan dia sudah putus asa dari untanya tadi. Tidak mungkin untanya kembali. Kenapa? Karena padang pasir yang akan keluar. Babaina ma huwa kadzalik idh huwa fiha qa'im. Tatkala dia sedang menunggu kematiannya, menunggu ajalnya tiba, tiba-tiba untanya yang muncul tadi muncul wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu dan masih lengkap bekalnya. Masih ada minumannya, masih ada makanannya. Maka tatkala dia tadi sudah rasa akan meninggal dunia, melihat lontanya muncul dia pun sangat bergembira, kemudian fa'akhadha bi khitamiha dia pun segera memegang salikakan onta tadi kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh benar-benar engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, Asto amin syiddatil farah. Dia salah, dia salah ucap. Kenapa? Karena saking gembiranya. Bagaimana tidak bergembira? Dia sudah merasa akan tewas, tiba-tiba orang tanya tadi yang ditunggu-tunggu datang. Karena saking bersyukurnya, maka dia mengatakan tadi ucapan syukur. Ya Allah, sungguh benar-benar engkau adalah hamba kulit aku Tuhan. Ini gembiranya seperti apa ini? Luar biasa gembiranya sampai salah salah ngomong. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya orang ini. Tatkala Rasulullah SAW menjelaskan hal ini, agar mengingatkan kita tatkala bermaksiat, segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang luasnya taubat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menyebutkan tentang abul ukhdud, ashabul ukhdud kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul Sungguhnya orang-orang itu ashabul ukhdud yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat yang puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat dibakar oleh mereka dalam sebuah parit. Apakah orang seperti ini masih bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyiksa ribuan kaum muslimin dan kaum mukminat dengan membakar mereka, apakah masih diterima taubatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik." Kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Orang yang apa namanya? kejahatannya seperti ini, membakar kaum mukminin, membakar kaum muslimat, ya, ternyata masih diberi kesempatan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua agar kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, yaitu Maha menerima taubat hambanya dan Maha sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah akan menambahkan keimanan dan akan menambahkan keyakinan kepada kita dan akan menimbulkan sifat husnuzan berprasangka baik kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa ayat kursi itu merupakan ayat paling agung dalam Al-Qur'an? Karena ayat kursi ternyata bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal sampai akhir. Allahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tiga. Seluruhnya berisi tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya di akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu data fardhu, bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu tidak sama nilainya dengan ayat-ayat yang bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana ayat kursi merupakan ayat yang paling agung karena berbicara tentang sifat-sifat Allah, demikian juga surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin rahmanirrahim rahim maliki yaumiddin seterusnya. Bercita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh katanya surat Al-Ikhlas tak sulul Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka dia akan beroleh ya, sehingga menimbulkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ikhwan fillah bilang ya Allah ya. Barang siapa yang ngawur dalam mempelajari asma berbicara salah, keliru dalam asma juga terancam dengan adat yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini bahwa bahwasanya akan ada sekelompok manusia yang mereka keliru dalam pemahaman tauhid dan asmaul Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lillahi asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah memiliki nama-nama yang terindah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama Allah Allah mengatakan tinggalkanlah biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah yang indah menunjukkan di sana akan ada timbul orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma dan sifat Sejauh nama kami yang paling mereka akan dibalas akibat sama perbuatan mereka. Dan ternyata benar. Terlalu banyak orang-orang menyimpang dalam pemahaman tauhid tentang asma sifat. Timbul kelompok-kelompok firqah-firqah besar seperti Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah yang mereka menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Saya akan berikan gambaran kepada ikhwah sekalian akan bahaya orang yang bicara tentang asma wa sifat tanpa ilmu. Kita tahu dalam Al-Quran Allah banyak mengatakan wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah mencela orang-orang seperti ini. Dalam surat al Allah menceritakan tentang para orang musyrikin yang mereka salah paham tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa dhalika dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum annakum asbahtum min al-khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kalian tidak akan bisa bersembunyi." Dari persaksian penglihatan kalian, dan persaksian pendengaran kalian dan persaksian kulit-kulit kalian Walakin zonantum tatkala di hari kiamat kelak, pandangan menjadi saksi, pendengaran menjadi saksi, kulit kulit menjadi saksi. Walakin zonantum Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian dahulu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Jadi apa perasaan mereka? Mereka menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka meyakini ada yang apa yang mereka lakukan ada yang Allah tahu. Namun di sana ada yang Allah tidak tahu. Mereka ini tidak menolak sifat ilmu. Mereka tidak mengatakan Allah tidak punya ilmu. Mereka mengatakan Allah punya ilmu. Hanya saja ilmu Allah tidak meliputi. Hanya saja ilmu Allah, Allah tidak tahu. Tidak meliputi. Allah mengetahui sebagian perbuatan kita dan sebagian perbuatan kita luput dari ilmu Allah. Gara-gara pertanyaan ini, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya. Allah masukkan mereka ke dalam jahanam dan sebagaimana disebut di dalam surat silat dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Antum perhatikan di sini. Ini orang, ini orang musyrik ini tidak menolak sifat Allah, tidak menolak sifat ilmu, tapi hanya menolak mereka menetapkan sifat ilmu yang mereka tolak ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagaimana lagi dengan orang yang menolak sifat ilmu? Sekarang saya tanya langsung, apakah ada orang yang masih berpemahaman seperti ini? mengatakan bahwa ilmu Allah itu tidak meliputi segala sesuatu? Ada seorang kita yang berpendapat dengan seperti ini? Kita katakan tidak ada, tapi ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Siapa? Di antaranya salah siapa? Orang-orang ahli siapa? Di antaranya Ibn Sina. Siapa? Ibn Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Sambiha. Dan saya punya kitab itu. Dia mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui al-kulliyah wa la ya'lamu juz'iyah. Allah hanya mengetahui ilmu secara global, tetapi yang terperinci Allah tidak tahu. Jadi, misalnya Allah tahu saya, oh tidak tahu. Tapi saya jam segini masuk WC, saya jam segini minum, saya jam segini tidur sama anak-anak, tidur sama istri, Allah tidak tahu. Allah tidak tidak tahu. Allah hanya mengetahui secara global, tetapi secara terperinci Allah tidak tidak tahu. Kenapa dia berpikir demikian? Ya, karena ada syubhat di kotaknya. Ada syubhat. Antum mau dengar syubhatnya? Hah? Siapa yang mau dengar kata? Antum kira syubhatnya ringan, syubhatnya berat. Tapi pemahaman yang dipahami oleh orang ini juga pernah dipahami oleh orang-orang oleh eh, pernah dipahami oleh Ibn Sina dan kelompoknya. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Ghazali Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafudul Falasifah mengkafirkan seluruh orang-orang falasifah. Mengkafirkan orang-orang berpemahaman falasifah. Di akhir kitabnya Tahafudul Falasifah yang artinya kerancuan orang-orang falasifah. Ahli filsafat. Kenapa? Dia mengatakan mereka dikafirkan karena tiga hal. Di antaranya pertama karena mereka yang pulun dikidamil alam. Mereka mengatakan alam ini qadim azali, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini sejak dulu sudah ada, bukan diciptakan oleh oleh Allah. Kenapa mereka berkata demikian? Ada juga syubhatnya. Namun saya tidak ingin lontarkan kepada antum. Yang kedua mereka mengatakan Allah ya alamul kulliyat Allah ya alamul juz'iyat. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang global ada pun yang taktil terperinci Allah tidak tahu. Dengan dua sebab ini sebab tiga saya lupa, dengan tiga sebab ini kata Imam Ghazali mereka orang-orang kafir. Berarti Allah lebih rendah daripada seekor kucing. Kucing itu tahu yang dia lakukan enggak? Tahu. Kucing tahu enggak yang dilakukan tikus? Kalau dia tikus jalan di rumah buat dikejar kucing tahu enggak? Tahu. Jangankan kita manusia, hewan saja tahu kejadian di sekitarnya secara terperinci. Makanya perkataan itu sendiri perkataan yang sangat buruk. Yang dibaca oleh para ulama di antaranya dibantu oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Darul Ta'aruf al aqal wan Nasr. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu? Seperti orang-orang Al-Mu'tazilah. Sebagaimana dilontarkan oleh salah seorang ulama besar mereka yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah yang mengatakan Allah tidak punya ilmu. Kelihatannya sepele, ikhwan. Ya. Namun berbicara tentang Allah tanpa ilmu nilainya sangat berbahaya di Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ikhwan. Orang-orang Nasrani tidak dikafirkan oleh Allah gara-gara mereka berzina apa bunuh orang tidak, gara-gara mereka korupsi, gara tidak. Mereka dikafirkan karena salah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berakidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta alam semesta ini. Kalau kita sudah berakidah tentang Allah Subhanahu wa nilainya berbahaya. Dosanya besar bagi Allah Subhanahu wa Sampai-sampai Allah menegaskan kekafiran orang-orang Nasrani, laqad apa? Allah sungguh sangat kafir. Bukan karena mereka berdina, bukan karena mereka, tapi karena mereka yakin Allah itu satu di antara yang tiga atau Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa Saya kasih contoh yang kedua yang menunjukkan bahaya ini orang berbicara tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih juga Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah bahwasanya ada seorang berkata kepada sahabatnya dia mengatakan la yaghfirullahu lak. Ya. Allah tidak akan mengampuni engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun murka dan berkata, "Man dzalladzi yata'alla ala alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Ya. Waqad ghafartu lahu ahdathu amalak. Saya telah mengampuni dia. Adapun engkau yang berani-berani berbicara bersumpah dengan, dengan nama Allah, maka aku apa? Telah hilangkan seluruh amalan. Aku gugurkan seluruh amalan. Hadis ini dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya dalam riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad disebutkan dahulu ada dua orang ya mutaakhiyan min Bani Israel dua orang saling bersaudara dari Bani Israel yang satu mujtahid fil ibadah yang satunya mujtahid fil maksiat satunya sangat semangat untuk beribadah yang satunya semangat bermaksiat namun mereka saling berteman saling bersaudara Satunya semangat bermuajat, semangat beribadah. Rupanya yang ber, semangat beribadah ini nanti akan menasehati yang tukang maksiat. Kata dia, ya hada aktif. Kata hey, bulan berhenti, jangan maksiat. Tetap aja dia bermaksiat, cuek aja dia. Melakukan maksiat lagi, ditegur lagi. Kata dia, ya pulang, ya ada aksir. Wahai pulang berhenti bermaksiat. Ditegur-tegur, akhirnya si pulang ini marah. Kata dia, khalini wa rabbi. Biarin saya dengan Allah, jangan ikut campur. Saya mati atau saya dengan dengan Allah. Anda kalau dengar orang orang bilang gitu marah nggak anda? Eh jangan maksiat. Apa urusan itu saya dengan Allah? Urusan yang ciptakan saya. Kamu siapa dia Kira-kira anda marah marah. Namun yang ahli ibadahnya tak bersabar. Kemudian dia melihat lagi orang itu bermaksiat lagi. Dia katakan, ya hada akhir wahai Tuhan berhenti. Kata dia, Abu Aita alaiya raqibah Apakah Allah mengutus kamu untuk mengawal itu? Dia bilang gitu sama Wahai kamu bertegur saya, apa kamu itu diutus oleh Allah untuk mengawal itu? Maka marahlah sama orang ahli ibadah ini. Kata dia, Wallahi la yaghfirullah Kata dia, demi Allah, Allah tidak akan ampuni orang kemudian kamu ini. Disebutkan dalam satu riwayat yang lain dari Al-Imam al bayhaqi Yang Syahul Iman. Orang ahli ibadah ini sedang sujud, diinjak kepalanya oleh oleh temannya tadi. Yang tukang maksiat. Kira-kira dia makanya dia oh tidak akan dimaafkan oleh oleh Allah. Kenapa kepalanya malah diinjak, kemudian diinjak oleh temannya tadi. Gimana tidak jengkel? Namun apakah perkataannya ini diampuni oleh Allah tidak? Gara-gara perkataannya tadi Allah tidak akan mengampuni engkau. Maka Allah pun masukkan dia ke dalam neraka dan masukkan ahli maksiat tadi ke dalam surga. Kata Allah, "Man alladhi yata'alla 'ala an aghfira li fulan?" Siapa yang berani saya bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh asal aku telah ampuni dia dan aku masukkan satunya ke dalam api neraka. Jadi ikhwan fillah, azanya Allah wa iyyakum. Suatu kalimat yang mungkin menurut kita sederhana seperti ada ibadah ini. Dia berpikir dengan logikanya orang yang semodel orang ini yang dinasihati tidak pernah nurut bahkan menantang dengan perkataan apa kau kau diurus oleh Allah untuk menjadi saya menjadikan menjadi pengawas bagi saya orang seperti tidak mungkin dimaafkan oleh Allah itu logika dia logika dia namun logika dia tadi logika yang yang keliru kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini takallama bi kalimatin aw dunyahu wa ukhra orang ini telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan menghancurkan akhirat. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam memahami tauhid atau wa Sekarang ikhwan fillah yang Allah yakum, bagaimanakah cara memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut akidah sunnah wal Jamaah? Sebagaimana saya katakan, judul kita dalam pengajian ini hanyalah pengantar, hanyalah mukadimah. Kita tidak akan panjang lebar secara terpikir, secara mendetail tidak, tapi hanya secara global. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah yaitu kita beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan yang datang dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita takwil dan tanpa kita tolak. Dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara ijma bagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul dalam kitabnya Tamhid bahwa si ahlu sunnah mujmi'un, ahlu sunnah wal jamaah sepakat ya, untuk ikrar terhadap seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa membawakan makna-makna tersebut pada makna majaz, tetapi dibawakan pada makna yang hakiki makna yang asli, sesuai dengan kata. Ini disepakati oleh para ulama dan Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma di antara para para ulama. Jadi setiap Imam Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fikul Akbar dia mengatakan lillahi yadun wa wajhun wa nafsun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah. Dan dia mengatakan barang siapa yang menafsirkan yad dengan kudrat atau nikmah, fa fihi ibtalus sifat. Kata dia barang siapa yang menafsirkan tangan dengan kekuatan atau dengan nikmat Allah, maka dia telah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik setelah Imam Abu Hanifah siapa Imam Malik? Imam Malik kalau ditanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik pun terdiam sambil ber, apa bercucuran keringatnya ya. karena mendengar suatu pertanyaan yang sangat besar bagi dia. Kemudian dia berkata, "Istiwa maklum, sungguhnya istiwa berada di atas arsy." Dipahami maknanya wal kayfiyatu wal kayfiyu wal kayfu majhul dan bagaimananya adalah suatu perkara yang tidak diketahui. Ya. Wa su'alu anhu bid'ah wal iman bihi wajib dan beriman tentang hal itu adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimananya adalah suatu bid'ah. Demikian juga Imam Ahmad dan Imam Syafi'i perkataan mereka dinukil dalam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Ikhbat Ulumillah dan dalam Ta'wil. Jadi empat lima mazhab sama mazhabnya dalam tauhid al-asma wa Yaitu apa? Kita mengambil mengimani sifat-sifat Allah tersebut, namun tidak kita bagaimanakan sifat-sifat tadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa samiul basir dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Sebelum Allah menetapkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, Allah kasih mukaddimah. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum yang sudah belajar usul fikih tentunya tahu. Satu kalimat nakirah kalau datang dalam kalimat nafi itu memberikan faedah keumuman. Jadi kalimat syai' di situ nakirah itu ada tanwinnya. Kalau ma'rifah itu pakai alif lam. Allah tidak mengatakan laisa kamitslihi asy Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi nasirah. Dan dalam kalimat nafi laisa tidak suatu pun yang serupa dengan Allah. Dan suatu ini adalah suatu yang umum, suatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita lihat maupun yang terbetik dalam hati kita pasti tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena keumuman. Kemudian Allah mengatakan, "Wa huwa samiul basir" dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Allah mengingat semua yang hamba-hambaku. Ingatlah, tidak ada pun yang serupa dengan saya. Akan tetapi saya Maha melihat dan Maha mendengar. Artinya apa? Jangan sampai terbetik dalam benak kalian bahwasanya pendengaran saya dan penglihatan saya seperti pendengaran dan penglihatan makhluk tidak akan sama. Tidak akan sama. Bagaimana sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala was samawati mafiyatun bi yamini dan lagi-lagi terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala bagaimana terus terlintas dalam benak kita kalau kita tetapkan tangan Allah berarti sama dengan tangan makhluk tidak mungkin Maha Allah zat yang maha akbar yang maha besar yang maha agung demikian juga kalau Allah mengatakan Allah maha mendengar sebagai contoh Allah maha mendengar makhluk juga bisa bisa mendengar, tetapi pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa taala. Kita makhluk kalau pendengaran kita sangat terbatas. Kalau ada orang berbicara dengan kita, dua orang saja, sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi satu ngomong lain, satu ngomong lain, dengan dua pembahasan yang berbeda, kita tidak akan bisa paham. Kita akan bilang si A berhenti dulu, tapi ini ada di si B. Kalau dua-duanya ngomong, kita nggak paham. Satu aja yang bisa kita dengar. Mendengar kita sangat terbatas. Apalagi kalau tiga orang. Apalagi kalau tiga orang. Apalagi kalau tiga orang, satunya pakai bahasa Bugis, satunya bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Jerman. Bingung gitu. Kita nggak akan paham. Pendengar kita sangat terbatas. Ada pun Allah Subhanahu Wa Taala, maka pendengarannya tidak terbatas. Antum bayangkan tak di padang Arafah Berapa jumlah orang yang haji yang gugup di padang Arab? Berapa orang? Oh, jutaan. Pernah lihat di TV ya? <laughs> yang pernah naik haji punya tahu. Banyak orang yang di padang Arafah jutaan orang. Baik haji resmi maupun haji tidak resmi maupun haji koboi. Ininya banyak. Jutaan orang masalah di padang haji. Tatkala tiba waktu wukuf, waktu berdoa, maka seluruh orang mengadakan tangan hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang ada yang dari Amerika, ada yang dari Brazil, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, dari Indonesia, dari Arab Saudi. Banyak mereka dengan bahasa yang berbeda-beda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang berdoa ya Allah, saya punya utang banyak ya Allah. sunat yang utang. Ada yang berdoa ya Allah, semoga mudahkan saya untuk berpoligami. Ada yang Berdoa banyak macam-macam, berdoa berdoa yang berbeda-beda model. Namun Allah mendengar seluruh doa tersebut, meskipun dengan permintaan berbeda-beda, meskipun dalam satu waktu. Bagaimana kita samakan benaran kita dengan benaran Allah? Oleh karenanya, setiap sifat yang disebutkan oleh Allah kita imani dan kita yakini tidak akan sama dengan sifat-sifat kita. Jadi pertanyaan ikhwan, kenapa kita tidak mungkin mengetahui hakikat sifat-sifat Allah? Kita beriman namun tidak tahu bagaimana hakikatnya. Karena tidak mungkin kita mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena iman billah dan ra'yakum, hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari tiga cara. Hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, kita melihat langsung zat tersebut. Kalau kita melihat langsung zat tersebut, kita tahu bagaimana hakikat zat ini dengan melihat langsung. Yang kedua, kita mendapatkan kabar dari orang yang pernah lihat langsung zat tadi. Kita tidak lihat langsung. Lalu kita mendengarkan kabar dari orang yang pernah lihat langsung zat tersebut. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita melihat seorang atau zat lain yang semisal dengan zat yang akan kita lihat tadi. Zat ini tidak pernah kita lihat, tapi kita pernah melihat zat yang semisal dengan dia. Kalau semisal sama, berarti kita mengetahui hakikat zat tadi. Yang pertama tadi apa? Melihat langsung. Yang kedua? Dapat kabar dari orang yang pernah melihat langsung. Yang ketiga? Melihat semisal dengan jarak. Yang tiga cara ini tidak mungkin ditempuh untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah melihat dalam alam dunia ini melihat langsung Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan sadar. Nabi Musa alaihissalam tatkala minta untuk melihat Allah, "Rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, perlihatkanlah dirimu padaku." Kata Allah, "Lan tarani, kau tidak bisa melihat saya." Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung masih tetap kokoh, kok akan melihat saya. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala cahayanya turun kepada gunung, maka gunung pun hancur, maka Musa pun pingsan. Itu belum melihat orang melihat saya, Allah sudah sudah pingsan. Bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mi'raj naik ke langit yang tujuh, beliau ditanya, Hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabb Allah Rabb engkau? Apakah kau melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi SAW, Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak mungkin bisa melihat Allah kecuali sampai kalian meninggal dunia. Orang yang hidup tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan pertama telah terkunci, tidak mungkin kita melihat Allah secara langsung. Kalau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, bagaimana kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu Kemungkinan yang kedua, ada orang yang pernah melihat Allah dan mengabarkan kepada kita, ini pun tertutup. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah, Nabi Muhammad juga tidak pernah melihat Allah secara langsung dan tidak pernah mengabarkan kepada kita. Yang ketiga, ada zat yang semisal Allah yang pernah kita lihat, sehingga kita bisa mengkiaskan antara Allah dengan zat tersebut dan ini pun tertutup karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'un basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi hakikat Allah bagaimana sifat-sifat Allah tidak mungkin kita ketahui. Ikhwani billah wa akhwati fi azani Allah wa iyyakum. Poin kedua ini dari poin pertama, bahwasanya hakikat Allah tidak mungkin kita ketahui. Poin kedua yang anak bahas, ini sekedar lima anak akan sampaikan secara singkat. Poin yang kedua, ikhwan fillah Allah yakum. Bahwasanya pembicaraan tentang sifat farun anil kalam fizzat. Al kalam sifat, al kalam fizzat. Pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita mengetahui zat sesuatu, kita akan mengetahui sifat-sifatnya. Kalau kita tidak mengetahui zat sesuatu, bagaimana kita mengetahui sifat-sifatnya? yang kita mengetahui bagaimana zat Allah? Tidak ada yang tahu. Kalau zat Allah tidak kita ketahui, berarti sifat-sifatnya juga hakikatnya tidak akan kita ketahui. Bagaimana tangannya? Bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu karena kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang tentang zat. Kemudian faedah berikutnya lagi, poin yang ketiga. Bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Banyak hal-hal yang namanya sama namun hakikatnya berbeda. Contohnya, kekuatan. Kekuatan. Suatu kalimat yang global. Kita tahu bahwa hanya kucing punya kekuatan, gajah punya kekuatan, macan punya kekuatan, nyamuk juga punya kekuatan. Apakah kekuatan mereka sama? Ber berbeda. Gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Hah? Mana yang lebih kuat deh? Nyamuk yang lebih kuat. Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, gajah tidak tidak bisa. Namanya sama namun hakikatnya berbeda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan khalik? Kita punya kudrat, Allah punya kudrah. Namanya sama-sama kudrah, tapi hakikatnya ber berbeda. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah menyebut tentang contoh yang merupakan dalil yang sangat kuat tentang kenikmatan yang ada di surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa uh, apa namanya? Uh, uh, yang maknanya bahasa Artinya tidak ada suatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia tidak ada kesamaan kecuali hanya kesamaan nama. Hanya kesamaan nama. Hakikatnya ber berbeda. Di dunia ada apel, di surga juga ada apel. Namun apelnya ber berbeda. Di bumi ada khamar, di surga juga ada khamar. Namun hakikatnya berbeda. Ya. Di surga ada sungai khamar, bayangkan. Ada sungai susu, ada sungai sungai madu. Di sini kalau ada sungai khamar, orang mati, <laughs> orang tenggelam mati ya, karena komernya memabukkan. Di surga tidak, komernya tidak memabukkan. Namun namanya sama-sama kamar. Namanya boleh sama, hakikatnya ber berbeda. Demikian juga di bumi ini ada wanita, di surga juga ada ada wanita. Apakah sama antara wanita di bumi dengan wanita di surga? Sama atau tidak? Tidak sama. Jelas sangat jauh berbeda antara wanita di surga dengan wanita di di bumi. Antum kalau bisa menghayalkan wanita di surga, ya, saya kasih uang kepada antum berapa yang antum minta. bisa antum menghayalkan kecantikan wanita di surga? Tidak akan mampu, ikhwan. Kenapa? Karena otak antum terbatas. Khayalan antum itu apa? Daya khayal antum terbatas. Karena daya khayal seseorang itu berdasarkan panca indera yang pernah dia tangkap. Hal-hal yang pernah ditangkap oleh panca indera. Kalau saya suruh seorang wanita sekarang untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada yang bisa. Wanita manapun di muka bumi ini tidak akan bisa membayangkan tampannya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mereka tidak pernah melihat orang setampan Nabi Yusuf apa yang semisal dengan Nabi Yusuf. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utia syukrul jamal." Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan, setengah ketampanan. Antum seperberapa ekor? Ya, <laughs> setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada laki-laki tertampan di dunia ini yang pernah hidup dengan Nabi Yusuf, kita pajang di depan, kemudian ada wanita kita suruh melihat laki-laki tertampan tadi, dia akan ternana, kenapa? Tercengang kalah melihat laki-laki tadi yang tampan. Tetapi kalau antum tusukan jarum kumpul di belakangnya dia kesakitan enggak? Dia akan kesakitan. Betapapun tampaknya orang orang ini, kalau antum kasih jarum kumpul, dia akan teriak. Tapi Nabi Yusuf AS bagaimana tampannya? Sampai para wanita potong jarinya pun tidak sadar. Itu saking namanya siapa? Nabi Yusuf. Luar biasa tampannya. Atau bisa bayangkan tidak mampu. Khayalan antum ter terkotong. Oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan sebuah permisalan tentang seorang yang dikenal dengan sahibul dik, yaitu seorang yang memiliki ayam jago. Orang ini dikisahkan secara lahir dalam keadaan buta lahir dalam keadaan buta. Sejak setelah dia agak dewasa, mungkin umur belasan tahun, Allah membuat dia matanya melihat, namun hanya beberapa detik saja. Dia bisa melihat. kalau dia bisa melihat, yang dia lihat adalah ayam jago saja, kemudian dia buta lagi. Yang dia cuma ayam, ayam jago yang buta lagi. Orang ini yang pernah ditangkap oleh panca inderanya cuma ayam, ayam jago. Oleh karena dia ayamnya terbakar. Setiap ada orang bilang, ya ahli, Antum tahu gajah enggak? Kata dia ayam eh, gajah itu dibandingkan ayam jago gimana? Yang jadi patokan apa? Katanya asli antum tahu beruang, beruang dibandingkan ayam jago gimana? Itu dulu jadi patokan karena tidak pernah dia menghayal selain daripada ayam ayam jago. Karena saya katakan tadi daya daya khayalan kita sesuai dengan apa yang pernah kita tangkap dalam pencahayaan. Saya ini ya lahir di Surabaya memang Bapak saya Bukit, ibu saya Surabaya, lagi di rumah sakit Dr. Sutomo. Namun tidak sempat menginjakan kaki di tanah Surabaya, apalagi di Malang, belum sempat. Ini pertama kali kalau saya oh, kedua kali menginjakan kaki di kota Malang. Umur sebulan saya sudah dibawa ke Irian Jaya. Dibawa ke kemana? Irian Jaya. Akhirnya saya sekolah sampai saya SMA, dari TK, SD, SMP, SMA, Irian Jaya. Saya dahulu melihat orang wanita di sana, menurut saya paling cantik itu yang pernah saya lihat. Begitu saya kuliah di Jogja di UGM, ternyata seperti dia biasa-biasa saja, ada yang lebih cantik. Kalau tidak percaya, tanya Ustaz Yasir. Karena catatan sama saya. Sama-sama MSC ya, medal saking kamu. Setelah saya sampai di Madinah, ternyata daya hayalan saya meningkat. Oleh karena ikhwan fillah dan Kalau saya suruh antum menghayal tentang cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Antum itu otaknya lemah. Daya khayalannya lemah. Yang antum bisa hayalkan yang paling tercantik manusia wanita yang pernah antum lihat di atas muka bumi ini. Lebih dari itu antum tidak mampu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cantiknya bidadari dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak. Allah mengatakan lu'lu'un maknun, bidadari seperti mutiara yang tertutup dalam apa? Cangkangnya itu yang buka antum antum. Kalau antum pikir, kalau antum yang buka itu tiara Yang lain tidak pernah buka. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Qafiratu sarf." Bidadari itu menundukkan pandangan. Ada ulama menafsirkan bidadari itu menundukkan pandangannya. Bidadari itu tidak pernah melihat kecuali antum. Kalau antum masuk yang dia tidak pernah nengok nama laki-laki yang lain. Bahkan tidak pernah mengenal laki-laki kecuali antum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qatiratut tarf, lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Disentuh saja tidak pernah. Yang pertama kali menyentuh antum. Bagaimana perasaan seorang wanita yang tidak pernah kenal laki-laki kecuali antum? Antum bagaimanapun buruknya dia yang paling tampan bagi dia. Bagaimanapun jeleknya, antum yang paling kamu tidak punya laki-laki lain. Bagaimana dia bisa bandingkan? Itu nggak beda dari urutan panggil yang paling utama cuma antum. Tapi kalau antum dan sudah berkeluarga, antum punya istri, kalau istri antum banding-bandingkan antum sama orang lain, antum sakit hati. Benar. Dia suamiku. Kenapa antum tidak seperti aku pulang? Antum kok hitam, dia kok putih. Apalagi aku yang sudah pernah pacaran sebelumnya 10 kali. Repot. Kamu tidak seperti pacar saya yang pertama. Kamu tidak seperti pacar saya yang kedua. Kamu naik sepeda pacarku naik mobil. <laughs> Repot, kasihan. Tapi kalau kamu punya istri yang tidak pernah banding-bandingkan sama laki-laki itu luar biasa. Makanya di antara sifat tidak dari, tidak pernah bandingkan dengan laki-laki yang lain. Dia hanya melihat antum saja. Tafsiran yang lain, kafiratu ay kafiratu atrafi azwajihinna. Mereka menundukkan pandangan suami-suami mereka. Artinya kalau antum masuk surga, ketemu dengan dari, antum tidak punya pikiran untuk cari wanita yang lain. Saking cantiknya dari tadi. Tidak sempat terpikir untuk melirik wanita yang lain. Sudah ini sudah puas ini paling paling top yang pernah saya lihat. Ini apa 17 tahun ke atas Bagaimana tidak nanti cerita. Kata Rasulullah Sallam, "Lau salat imraatu min ahli jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riya." Kata Nabi sallallahu "Kalau ada salah satu wanita di surga nongol di atas muka bumi ini, nongol saja, maka akan menyinari antara langit dan bumi, kurang benderang. Gimana cantiknya ini orang ini? Walamala Allah bainahuma riha akan menebarkan bau yang semerbak yang harum antara laki dan dunia. Kemudian kata Nabi SAW, Wala nasifuha ala ra'siha, khair minat dunia wa mafiha. Kerudung yang ada di atas kepala bidadari tadi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada jutaan miliaran wanita yang ada sekarang masih lebih cantik apa? Itu baru kerudungnya ikhwan belum ujungnya belum izinnya belum senyumannya oleh karena berdakwah antum menghayal tentang cantiknya dari otak antum buntu jangan <laughs> memang untuk melihat Kamu bisa cari saja yang namanya sama perempuan dengan perempuan perempuan di dunia imro'ah imro'ah Ya, namanya sama dengan perempuan dunia, perempuan akal, sama namanya, namanya perempuan. Namun kejakannya berbeda. Padahal adalah makhluk dengan makhluk, bagaimana nama yang sama antara makhluk dengan salih? Meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Hakikatnya ber berbeda. Oleh karena jangan sampai terpetik dalam otak antum tatkala para ulama menyebutkan Allah punya tangan, kemudian Allah antum mengatakan, berita Allah mirip dengan tangan kita." sama sekali tidak akan antum bisa Mau beda dari saja antum tidak mampu untuk menghayalkan. Ruh antum saja tidak antum bisa khayal. Ruh yang selalu bersama antum. Tidak bisa antum tahu bagaimana zat ruh tersebut. nak ani ruh, kuli ruh min amri rabbi wa ma utitum al ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kaum Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ruh saja yang makhluk yang selalu bersama lagi tidak tahu bagaimana kita ruh, bagaimana pencipta alam semesta ini. Ini sudah dicakdir, namanya lima menit lagi sudah harus harus selesai. Zuhur jam berapa? Ya sudah kalau gitu kita selesaikan nanti kita lanjutkan pada uh, jam berapa? jam satu insya Allah. Ada yang bertanya kan bersilakan. Ini itu yaitu pertanyaannya adalah apa kita boleh mati seorang yang hidup sebagai firman ini seperti sebuah mati yang mengatakan kalau Allah terus dan kepada Fir'aun pada saat akhir sekarang dari itu masih hidup sedangkan Fir'aun tidak mati ini bagaimana? Jadi Yusuf dikatakan Fir'aun abad ini gitu. Aduh anak uh, apa namanya <clears throat> kalau maksud dia adalah uh, semisal dengan amalan Fir'aun kalau memang benar uh, Yusuf ternyata memang bagaimana dikabarkan namanya membunuh kaum muslimin atau perintah membunuh kaum muslimin menyiksa kaum muslimin ya kemudian disifati dengan Fir'aun abad ini Allah alam kita ini kita jauhi kalimat-kalimat tadi karena Fir'aun adalah orang yang menolak adanya Tuhan dan ya, ada pun Yusuf ya, masih percaya kepada Tuhan meskipun dia beragama Nasrani ya. kalimat-kalimat seperti ini maksudnya apa ya oleh karenanya hendaknya kita e, menghindari kalimat tersebut. Cukup kita, cukup kita mengatakan dia itu apa namanya gombong, e, misalnya kriminal dan macam-macam. Ataupun mengatakan dia seperti Fir'aun itu karena Firaun yang dikenal menolak adanya Tuhan dan dia terus jadi dikenal seperti itu. Allah Taala besok mending kalau eh, peduli kita jauhi. Mulai dari yang mungkin ada yang dihilangkan atau ada yang apa yang eh, nah, kepada yang eh, kedua habis itu تفضل مايك مايك sama dengan ya, saya ulangi perkataan saya al-kalam fi sifat kal-kalam fi pembicaraan tentang sifat sama persis seperti pembicaraan tentang tentang zat jadi pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat kalau kita berbicara zat tidak ngerti bagaimana lagi sifat sifat-sifat itu saya melanjutkan tahuan saya. Tahu dengan apa? Bagaimana dengan suasana oleh dengan Asmaul Husna yang itu bisa dibaca di ya di mana-mana. Ya, ya. Artinya kalau dibaca itu saya mau itu bisa ditahu. Ya, iya benar. Sudah pak? sudah. Pertanyaan saya, sebenarnya saya tidak sama dengan kita. Oh. Bahwa mengetahui sesuatu pun Ya, ya, ya, ya. Ah, ya. Jadi terima kasih atas uh, masukan dari ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Benar ya. Bahwasanya asma Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Setiap nama pasti mengandung apa sih? Sifat. Allah tatkala mengatakan ar ar Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah punya sifat apa? Rahmat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Wa huwa sami. Nama Allah As-Sami, Maha mendengar. Berarti punya sifat sifat mendengar. Tidak seperti manusia. Manusia namanya terkadang tidak menunjukkan sih, sifatnya. Namanya soleh, tapi terkadang mencu, mencuri. Namanya Fir'aun, kadang baik. Benar ini. Antum kalau umrah di Madinah, nanti anak akan lihatkan ada seorang dokter namanya Fir'aun. <laughs> Benar, namanya bulan-bulan Fir'aun. Saya biasanya di kota Madinah, tapi orang baru. Meskipun namanya Fir'aun. Saya punya teman, datang haji namanya Mufsidin. Mufsidin artinya rusak. Tapi dia melaksanakan haji, saya katakan, kamu mati Mufsidin? Iya, saya masih merusak. <laughs> Jadi nama tidak menunjukkan sifat, tidak mesti. Namun Alhamdulillah ada juga orang namanya, soalnya dia soleh. Tapi kalau nama Allah pasti menunjukkan sih, sifat dan itu benar. Dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan nama tidak mengandung sifat. Yang saya maksudkan tidak mungkin kita ketahui sifat artinya hakikatnya. Hakikat sifat tidak mungkin kita ketahui sebagaimana tidak mungkin kita mengetahui hakikat zat ya. Bukan makna sifat. Ya. Rahmat Allah kita ngerti Allah Maha rahmat tapi bagaimana ya sampai bagaimana sampai sempurna 100% tidak mungkin kita mengetahui maksudnya seperti itu. Nah, ya. Jadi bukan eh, maknanya kita paham tentang hakikatnya 100% tidak mungkin kita mengetahuinya. Paham Pak ya? Insya Allah. Ya. Yang dekat dulu. Ya, ya. itu nanti saja. <laughs> itu terlalu tinggi. Silakan Pak. Oh, jalan-jalan apa? Saya dengar. Allah apa? Iya. Ada seorang lain ya? Selain Nabi Musa. Eh, para ulama bilang tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala uh, Mi'raj. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau atau tidak ada yang mengatakan iya? Karena Allah mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat langsung ke atas langit yang yang Situ fungsinya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan tidak, tidak melazimkan karena tidak ada nas yang tegas bahwasanya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Kita saja meskipun di atas diangkat ke langit yang tujuh, namun dengan wahyu. Allah a'lam bishawab. Namun ada pun Nabi Musa jelas. Nabi Musa alaihissalam Allah berbicara dengan Nabi Musa. Makanya dikenal dengan Kalimullah, yaitu Nabi yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun ingat ikhwan, setiap kita nanti di akhirat kelak pasti akan berbicara dengan dengan Allah ahadin min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali di akhirat kelak akan berbicara dengan Allah Subhanahu Allah akan berbicara dengan dia tanpa ada penerjemah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau Oleh karenanya jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah dengan sebutir kor. Jadi akhirat kelak. Ada yang bertanya? Apa? Ini sudah selesai berarti? Oh iya. Uh, ini yang paling susah bikin kesimpulan kesimpulannya. Kesimpulannya ikhwan fillah ya bahwasanya tidak ada sunnah wal jamaah sifat itu kita beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengakui akan keagungan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tanpa kita tanyakan tentang bagaimana hakikatnya yang sesungguhnya karena akal kita ter terbatas ya kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan sifat-sifatnya dengan nama-namanya agar menumbuhkan rasa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan, yang kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.